اقرأ يا أخونا من يريد أن يقرأ تفضل إمام tayyib khulas ini ini agak panjang ya ayatnya jazakallahu khairan jazak. <clears throat> Taib, ma makna khusu ya Muhammad? Ma makna khusu? Khudu Khalid Ma makna orang yang khusus Bagaimana ini? Dirahman dituntut sholat untuk husu. Apa artinya husu? Iza Irfa sautaka Terus Orang oh, yang husu adalah orang yang khudurul qulub hatinya hadir berhadapan dengan Allah taala bermunajat hatinya juga berakal ya hatinya memahami apa yang ia baca ketika membaca doa hatinya paham, tidak musafir, tidak terbang ke sana kemari memikirkan sesuatu, tidak. Dan juga enggak banyak gerakan. Ini ya. Jiwanya tenang, hatinya tenang, anggota badannya pun tenang. Tangannya ya, matanya, kakinya enggak ada ya gerakan sama sekali. Dan seandainya ada pun karena memang ada suatu kebutuhan yang sangat-sangat penting. Ada yang berfaedah yang harus ia lakukan. Nah ini, ini yang orang yang khusyuk. <clears throat> Jadi hatinya hadir, apa yang ia baca hadir, ya. Baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Mulutnya mengucapkan, hatinya juga menghadirkan apa yang ia baca, memahami apa yang ia baca. Membaca doa tapi hatinya ingat sesuatu. Mungkin ingat teman ya, ingat pacarnya, ingat apa? Ya utangnya dan sebagainya. Dan ini kurang khusyuk. <clears throat> apa faedah disebutkan dalam ini alladzina hum fi salatihim khashi'un kemudian di situ walladzina hum ala salatihim yuhafidun ada faedah apa di sini disebutkan apa faedahnya ya akhwana abdul khalik apa faedahnya istimrar disebutkan khusu kemudian yang kedua yuhafidun. Faedahnya apa Abdul Wahab? Pak Komar Masih ingat nggak kemarin kita sebutkan Man yatadakar Siapa yang ingat disebutkan di sini ya. Jadi akan terpuji enggak tercela ketika terkumpul keduanya. Dia husuk dan juga menjaga salatnya. Maka dia tercela ya, dia tidak dapat pujian. Bisa husuk tapi ternyata salatnya enggak dijaga. sudah susu sholatnya, tapi ternyata dia sholatnya menggampangkan waktunya, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, kemudian juga enggak menjaga rukun-rukunnya enggak dijaga, enggak menjaga syarat-syaratnya asal-asalan sudah mau menghadap kiblat, mau menghadap selatan, enggak dijaga, waktunya enggak dijaga, nah ini maka ini tercela. Dijaga tok Enggak khusuk juga tercela. Khusuk tok enggak menjaga juga tercela. Maka harusnya keduanya terkumpul ada yang khusuk dan muhafadzah. Ini ini dikatakan qad aflahal mu'minun. Demikian. Itu faedah di antara disebutkan dua ada khusuk ada yuhafidun. Jadi enggak cukup khusuk saja, enggak cukup menjaga saja juga enggak cukup, tapi harus keduanya. Taib. Kemudian berikutnya <clears throat> Walladzina hum amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah. Mereka menjaga ya, orang-orang ya, orang -orang yang ahlaknya baik, orang-orang yang terpuji ahlaknya, mereka akan menjaga amanah. Ini amanah apa di sini? Hamzah Taslah Ibrahim Ibrahim Nah, kok musafir semua kemarin Imam Ewa. Hmm. Amanah yang terkait dengan dengan Allah Taala amanah ya adanya awamir wanawahi adanya perintah-perintah adanya larangan larangan dan ini amanah Allah kepada kita untuk kita laksanakan nah, ini terkait dengan hamba dengan manusia yakni amanah. Apakah menjaga hartanya untuk menjaga hartanya karena dia memang disuruh megang uang atau menjaga rahasia-rahasia jangan sampai disebarkan kepada orang orang lain. Dan nah, ini enam orang-orang yang dipuji sama Allah Taala mendapat keberuntungan yaitu orang-orang yang mereka menjaga amanah, menjaga perjanjian di antara mereka. Taib kita lanjutkan nanti kalau pertanyaan terus ya mungkin habis waktunya. Ini masih banyak. <clears throat> ika humul warisun. Ini ya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan satu warisan itu al-jannah yang penuh dengan kenikmatan ketika mereka sudah apa terwujud ahlak-ahlak yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun maka mereka akan mendapatkan surganya Allah yang sangat nikmat Kemudian waqala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hana. Dan ibadur rahman yakni hamba-hamba ar-Rahman yang mereka berjalan di atas permukaan bumi dengan hona dengan penuh dengan ketenangan dan juga mutawadiin yang tawadu ini ini ibadur rahman hamba hamba-hamba kita semuanya hamba-hamba taala ibadur rahman di sini enam <clears throat> jadi ubudiyah ya ubudiyah ada dua macam ubudiyah lillah ya nau'an ada dua macam ada ubudiyah lirububiyatihi dan juga ubudiyah nam liuluhiyatihi dan di sini sebutkan ibadur rahman di sini adalah ubudiyah li uluhiyatihi. Itu suatu peribadatan yang khusus yang mereka yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh para wali-wali Allah taala, yang dilakukan oleh para orang-orang yang salihin. Nah, bukan ubudiyah li rububiyatihi yang ini mencakup semua makhluk apakah orang yang kafir ataukah orang yang apa muslim, orang yang fajir atau orang yang baik, mereka nam datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan yakni ubudiyah. Kullu man fis samawati wal ardi illa ati Rahman abd. Ini. Ini semua man fis samawati wal ard. Ya, orang-orang yang ada di makhluk yang ada di bumi ataupun di langit ini tidaklah mereka datang kecuali mereka datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan abdan yang dalam keadaan beribadah yakni ibadah li rububiyatihi kepengaturan enam tak kala mereka datang satu kematian mereka diatur datang umur yang tua enam datang apa satu musibah maka mereka tunduk nggak bisa mengelak nah ini namanya al-ubudiyah li rububiyatihi dan di sana ada ubudiyah. Nam yakni li uluhiyah. Jadi kan di sini adalah li uluhiyah. Dan diidofatkan kepada Ar-Rahman karena mereka telah apa telah sampai. Nam pada telah sampai tingkatan kedudukan seorang hamba yang sebenarnya tercipta untuk apa tujuannya. Nah ini, ini mereka para nabi, para wali wali Allah Taala dan juga orang-orang yang solihin mereka telah mewujudkan daripada tujuan diciptakan sebuah manusia. <clears throat> Kemudian mereka orang-orang ibadur rahman dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin yang sejati yang ahlaknya baik, mereka berjalan di permukaan bumi ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan tawadu. Tidak ada sifat songkak ketika berjalan. Tidak ada sifat enam kiber ketika mereka berjalan. Tidak sebagaimana korun yang mereka yang dia berjalan di atas permukaan bumi ini penuh dengan kesombongan, penuh dengan kencokakan karena merasa mulia dengan apa yang ia punyai sebuah harta, sebuah enam yakni pengawal-pengawal yang pengawalnya cukup banyak. Nah ini ini mereka dia jalan dengan penuh kesombongan. Tapi orang-orang yang ibadur rahman yang mereka ahlaknya baik, yang mereka nam subhanallah telah membuktikan sebagai hamba yang setia telah mewujudkan yakni daripada tujuan penciptaan manusia mereka demikian jalannya tidak sombong, penuh dengan tawatu, penuh dengan ketenangan. Dan selanjutnya ayat berikutnya adalah disebutkan wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Ini ayat berikutnya yang sangat panjang disebutkan ila akhirih surah sampai akhir surat ini. Sampai akhir surat Al-Furqan. Mulai dari Ibadur Rahman ini sampai akhir menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin yang ahlaknya baik sifat mukmin yang hakiki, sifat mukmin yang sejati yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dalam surat tersebut. Dan tak kalah mereka orang-orang jahil berbicara dengan mereka orang-orang yang solihin, orang yang taat kepada Allah Taala, mereka mengomentari pada orang-orang wajib-wajib Allah Taala. Maka bagaimana jawaban mereka? Salama. Ucapan mereka adalah ucapan yang selamat. Mereka selamat dari apa? Ya ini dosa. Biasanya kalau orang jahil mungkin berkomentar mengucapkan kepada seorang ya mungkin sama-sama jahil maka akan dibalas ya si A komentar cemplong ya omongan yang kasar omongan yang jorok kepada si B. Maka si B biasanya akan membalas sama-sama orang jahil, maka dia akan membalas dengan omongan yang mungkin lebih kasar atau mungkin yang setingkat. Yang setingkat. Kekasarannya, kejelekannya. Tapi orang-orang yang dia ibadur rahman, yang dia akhlaknya baik, mereka selamat dari demikian. Enggak membalas ucapan yang jelek kecuali dia akan membalas dengan ucapan yang baik. Leni. Jadi kebaikan apa kejelekan mereka balas dengan suatu kebaikan muqabalah ya al membalas suatu kesehatan bil ihsan dengan kebaikan mereka mencaci kita misalnya kita diolok-olok sudah kita berbuat baik kepada mereka idfa bilatihi ahsan balaslah dia dengan yang lebih baik Jangan balas mereka dengan yang lebih jelek atau yang sepadan, jangan. Mereka mau berbuat ini, berbuat itu sudah. Kita mengalah, kita berbuat baik kepadanya, berbuat ihsan. <clears throat> ini sifat ibadur rahman. Kemudian waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan juga orang-orang yang menghidupkan malamnya kepada Rob mereka dengan cara melakukan solat, ya, solat malam, solat tahajud, sujud berdoa di situ. Dan nah, ini, ini sifat-sifat ibadah rahman malamnya mereka menghidupkan, bukan banyak tidur, ya, bukan banyak begadang, bukan banyak ngerumpi sampai malam-malam. Ini bukan sifat ibadah rahman, bukan. Ini sifatnya orang-orang yang yakni alul ma'asi. Enam, yang mereka banyak ya terjatuh dalam perbuatan hibah, namimah dan sebagainya. Maka orang-orang yang baik tentunya akan meninggalkan perbuatan tersebut, akan berpaling dari perbuatan-perbuatan tersebut. <clears throat> والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما dan orang-orang yang mereka mengucapkan wahai rob kami palingkanlah dari kami yaitu adab jahanam sesungguhnya adabnya sangat sesungguhnya adabnya itu adalah kekal selama lamanya enam dia akan tinggal di situ ketika dia enam berbuat suatu kemaksiatan yang tingkat kekufurannya tingkat kemusyrikan ya berbuat kesirikan, kekafiran sampai keluar Islam, ini karena horoma. Dia akan kekal di dalamnya, dia akan langgeng selama-lamanya di neraka jahanam tersebut. <clears throat> hasa as mustaqarra wa muqama. Waladina idza waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat berikutnya. Orang-orang yang mereka berinfak. Yang mereka membelanjakan hartanya. Tidak berbuat israf. Tidak berbuat melampaui batas. Yani mujawah, ya mujawah, mujawazatul had. Fi nafaqah al-mubahat. Ini namanya israf. Al-mujawah, mujawazah al-had fi nafaqas nam al-mubahah awil muharramah. Jadi nam melampaui batas di dalam membelanjakan sebuah harta yang sifatnya apakah mubah nam ataukah yang muharram. Nah ini ini namanya israf, melampaui batas, batas-batasannya. Yang sifatnya adalah mubah, diperbolehkan, silahkan untuk bersodakoh untuk ta'awun untuk bersedekah dipersilahkan. Ini adalah hukumnya terkadang mubah, terkadang sunnah. ini. Maka tidak melampaui batas. Ketika dia mau berinfak, jangan sampai ya ketika punya anak, punya istri dan sebagainya yang harus dia nafkahkan, dia beri uang setiap harinya, tapi karena semangatnya untuk apa membantu untuk bersodakoh sampai-sampai ludes hartanya sampai habis untuk bersodakoh. Nah ini anaknya, ya istrinya terlantarkan, nggak mendapat bagian. Nah ini termasuk bentuk israf. <clears throat> Kemudian sifat berikutnya walam yakturu. Apa yaktur? Yani Bimana al-bahil. Enam. Tidak bahil, tidak israf dan juga tidak bahil. <clears throat> Wakana kana baina dzalika Tapi enam Yani orang-orang mukmin yang ibadah rahman ketakala dia berinfak penuh dengan keadilan antara israf dan antara bahil. Baik, mungkin ini aja yang kita baca. Wallahu alam bisawab ilahuna tafadhalu hafizakumullah.